Begitu bahasa kasarnya. Pasti kita merasa frustrasi bukan? Lalu terjadi diskusi. Dari mana kita memperbaiki ini? Ini kan benang kusut Indonesia ini kan? Anda memaki-maki pemerintah di khutbah itu bukan solusi. Betul? Anda ha, ah, merubah macam-macam lah. Ya, saya katakan bahwa negara itu hanyalah bak raksasa. Dan Anda tahu, bak itu hanyalah menampung air. Air itu manusia. Sumber air ada di keluarga kan? Kalau dari sumber mata airnya sudah terdestilasi dengan baik, insya Allah, walaupun buruk baknya, tetap air itu berkualitas higienis bukan? Faham? Tetapi kalau dari sumber mata airnya saja sudah mengandung merkuri, ya sami mawon. Jadi anggota DPR juga merkuri, sama. Paham ya? Jadi anggota presiden, anggota DPR, hari ini yang Anda merasa miris dengan mereka, saya katakan mengkritik mereka adalah sebuah kesesiaan. Toh mereka nggak dengar orang Garut kok. Itu satu. Yang kedua, saya suka ngomong gini, kalau negeri ini rusak, tanggung jawabnya kolektif dong. Kalau hari kiamat Allah tanya ibu-ibu, bapak-bapak, kenapa Indonesia rusak? Ibu jawab aja gampang. Panggil Soekarno, panggil Soeharto, panggil Habibie, panggil Gus Dur, Megawati, dan SBY. Tanya mereka, kan mereka kelola. Faham? Tapi kalau Allah nanya, kenapa anak-anak merusak? Apa jawab ibu? Artinya bahwa baiknya suatu negara itu tidak pernah berasal kecuali tidak merupakan gabungan dari individu-individu yang saleh. Jelas? Individu-individu yang saleh itulah yang kemudian bikin perubahan. Sebab kata Allah di surat 11 eh, maaf surat 13 Ar ya, surat 13 Ar-Ra'd ayat 11 di tengah ayat itu kata Allah Pak Inna Allah la, ya-, la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan satu masyarakat, satu kaum, satu komuniti sampai tiap-tiap individu yang ada di dalam kaum itu, komunitas itu merubah dirinya masing-masing. Paham? Kenapa? Karena Allah tidak suka anda menuntut orang lain baik, tapi Anda sendiri tidak baik. Karena kebaikan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Coba lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 44. Atakmuruna nasa bil birri wa tamsawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Kenapa kamu meminta orang lain berbuat baik? Kenapa Anda mensponsori orang lain berbuat baik Kenapa anda mendakwahi orang lain berbuat baik? Kamu lupa kepada dirimu sendiri. Faham? Apa yang kita dapatkan? Apa resiko yang Allah berikan kepada orang yang membicarakan, menginginkan kebaikan? Dia ucapkan kebaikan, tapi dia tidak memulai dari dirinya. Allah paling murka dengan orang seperti itu. Jadi saya biasa bilang gini, surat 2 Al-Baqarah ayat 44 junto ya. Ancamannya kan ada di ayat lain ya surat 61 surat asyraf ayat 2 dan 3 ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun wahai orang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak laksanakan sungguh besar murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melaksanakannya nah maka mulailah dari diri kita. Dari mana kita memulai? Kalau ibu, bapak ingin memperbaiki masyarakat, perbaikilah diri dulu. Kalau kemudian ingin memperbaiki lebih besar, ya keluarga dong. Paham? Dan mulailah dari keluarga dengan upaya penyelamatan. Allah subhanahu wa ta'ala ya di dalam surah 66 At-Tahrim ayat 6 Ya ayyuhallazina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Jagalah, proteksilah, selamatkanlah diri-diri kalian. Dan keluarga kalian dari ancaman neraka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak akan baik sampai mereka beramal dengan amalan ahli sorga. Sepakat. Betul? Betul? Ahli surga lawannya ahli neraka bukan? Dan kalau Anda tadi frustrasi dengan amalan neraka bukan? Coba lihat zina legam nggak digaruk. Biasa aja kan orang berzina. Ibu-ibu punya anak gadis pakai si meketek alias sekuilda biasa-biasa aja kan? Sekuilda itu sekitar wilayah dada. Pakai bupati buka paha tinggi-tinggi. Pergi dengan ibunya, ibunya jilbab, anaknya kayak apa? Kayak kuntilanak habis beranak. Ibu-ibu merasa biasa aja gitu loh. Jelas ya? Maka ibu-ibu di Jakarta tekanannya gini, Pak Salim, kenapa kita punya pemimpin kok nggak ada yang amanah ya? Saya tanya ibu udah amanah belum? <laughs> belum. Ngapain ngurusin orang ibu aja nggak amanah? Sebagai istri ibu udah amanah belum? Sebagai ibu ibu udah amanah belum? Capek kan ngurusin pemimpin di atas? Itu satu. Terus itu itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua kalau ibu-ibu suka nanya, karena saya di Jakarta lebih banyak. Di mana-mana memang rajin ngaji ibu-ibu kan. Bapak-bapak tuh kan penyakit tahu-tahu. Tidak tahu, sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu. Dan tidak pernah cari tahu, namanya suami tahu-tahu. Tapi bukan di Garut, di Jakarta loh. Paham ya? Nah, lalu suka ditanya ibu-ibu ya, Pak Salim, Kenapa sih kita punya pemimpin yang kita harapkan itu belum ada yang ideal? Saya bilang, selama ibu-ibunya belum baik, jangan pernah bermimpi punya pemimpin yang baik. Mereka tanya, emang kenapa Pak? Pemimpin, itu bahasa Arab namanya imam. Alif, mim, alif, mim. Mim yang kedua tuh huruf tambahan loh ya. Huruf aslinya alif, mim, mim. Paham? Dari mana imam itu lahir? dari perut bernama ummah. Betul? Umat itu alif mim syadda ta. Tamar buta itu kan taziada tambahan. Dari mana umat itu berasal? Dari umun, ibu. Jadi i ummah dan imam dari bahasa Arab asal katanya dari umun, ibu. Ibu melahirkan umat, umat melahirkan pemimpin. Bayangkan kalau ibunya mirip, kira-kira mirip nggak pemimpinnya? Jangan marah bu ya, apa suruh panitia undang saya? Jadi saya insya Allah nggak salah ngomong, panitia yang salah undang. Paham ya? Oke? Okay? Nah, bagaimana ibunya? Ya tergantung dong Arjalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana tergantung manajemen bapak-bapak kan? Betul ya? Bapak-bapak ini mengambil ibu-ibu itu dengan perjanjian yang Allah namai misakan ghalizah Mefa itu diulang Allah dalam Quran 16 kali ya. Diidafakan yang kata ghalim yang bermakna kokoh kuat hanya tiga kali saja loh. Paham? Pertama, perjanjian para nabi dengan Allah untuk membawa risalah. Di surat 33 Al-Azab ayat 7 ya. Allah katakan apa? Wa id akhadna mithaqan nabiyina wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Allah bilang apa? Mitsaq itu kan sama dengan al wad perjanjian ya. Tetapi Allah bilang perjanjian dengan para nabi itu perjanjian sangat kokoh sekali, tidak tidak boleh digoyang. Yang kedua, kata mitsaq diidhafahkan dengan ghaliz. Allah ulang yang kedua adalah di surat 4 An-Nisa 154 yaitu perjanjian Allah dengan Bani Israel di, di Turisin ketika mereka diselamatkan oleh Allah melalui Musa. Ya, Allah bilang wa akhadnahum mitsaqan ghalidha dan aku Allah telah mengambil dari Bani Israel perjanjian yang sangat kuat sekali. Apa isi perjanjiannya? Nanti saya jelaskan di belakang yang dikenal dengan Ten Commandment. Ya. Yang ketiga apa? Kata mitsaqan ghalidha yang ketiga terdapat di surah 4 An-Nisa ayat 20. Yaitu bapak-bapak ketika mengambil perempuan, perempuan yang di sebelah kanan saya ini jadi istri, yang diwakilkan oleh walinya, mengatakan, hei fulan, aku nikahkan engkau dengan fulana anakku, sekian dan sekian. Bapak bilang apa? Aku terima nikahnya. Kata Allah, itulah mithakan ghaliza Empat apa kata Allah? Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza Jadi Bapak-bapak itu telah mengambil perjanjian. Telah membuat perjanjian dengan Allah untuk menerima amanah dari seorang ayah kepada bapak terhadap anak wanitanya bernama istri tadi. Sama kokohnya dengan perjanjian para nabi membawa risalah. Sama kuatnya dengan Bani Israel ketika berjanji dengan Allah di Turzina. Maka keluarga kita pada akhirnya hanya dua modelnya Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu setia atas janji sebagai sebuah amanah dan dijalankan dengan baik, maka insya Allah lahirlah generasi Rabbani. Sebagaimana para nabi menjadi hamba yang Rabbani. Karena para nabi tidak pernah mengkhianati amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Atau maaf, generasi babi dan generasi monyet, Jangan tersinggung ya, saya hanya ulang Quran loh. Emang gak enak dengernya. Tapi ini bentuk rukyah loh. Lihat surah 5 ayat 60 kan. Ketika Bani Israel melanggar janji Allah, Allah bilang kami rubah mereka jadi babi dan kerabu kan. Jadi lihat, spesiesnya manusia, tapi moralitasnya, mentalnya monyet alias mamon. Manusia monyet. Kan kalau orang beriman namanya mukmin, betul? Orang yang amanah dipercaya namanya makmun. Paham? Kalau nggak beriman, nggak mukmin, nggak makmun, ya mamon. Jangan marah ya. Soalnya saya orang Ambon bu, rada galak. Paham? Nah, bagaimana menciptakan generasi rabani ini? Bagaimana menciptakan generasi yang lebih baik ini? Ya di rumah tangga tadi. Paham ya? Nah, itu apa? Di rumah tangga lah kita melahirkan generasi-generasi pewaris para nabi. Tadi di Kamojang saya bilang begini. Dulu bapak saya selalu mengingatkan kami gini saya tidak pernah tidak akan pernah mungkin jadi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khataman nabi wa khatam rasuli. La nabi abadah. Ibumu apalagi tidak mungkin jadi nabi. Karena semua rasul dan nabi itu laki-laki ya. Jadi kalau ada perempuan mengaku diri nabi cekik batang lehernya. Ya, Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan wa ilaika ta'ala ya. Di surat 16 ayat 43 An-Nahl ya. Allah ulang lagi di surat 21 ya Al-Anbiya ayat 7 bahwa nabi dan rasul tidak pernah perempuan semuanya laki laki-laki diberi wahyu yang ada itu wahyuni bukan nabi ya bukan wahyu Allah nah kemudian yang kedua bapak-bapak tidak mungkin melahirkan nabi lagi kan karena Abdullah bin Abdul Muttalib yang terakhir mutbahnya mengandung nubuah nutfah anda tidak mengandung nubuah oke okay? Ibu-ibu punya ovum tidak mungkin melahirkan lagi tidak bisa dibuahi oleh nutfah laki-laki yang tidak nabi, tapi melahirkan nabi impossible kata orang Ambon, impossible. Omong kosong. Faham? Karena Aminah bintu Abdul Wahab wanita terakhir yang kandungannya mengandung nubuah. Tapi apa kata Bapak Ibu saya? Wallahi demi Allah, kami bisa melahir mengandung dan melahirkan pewaris para nabi. Betul? Dan kata Nabi dalam hadis yang masyur. al-ulama warafatul anbiya. Al-ulama itu pewarisnya para na, para nabi. Bu, pengen mengandung monyet atau pewaris nabi loh, Bu. Saya terpaksa belak-belakan ini negeri udah rusak, Bu. Tak boleh basa-basi lagi. Paham ya? Jadi kalau ibu-ibu bilang, nanti jangan undang Pak Salim lagi, nggak apa-apa. Ibu-ibu mau mengandung dan melahirkan pewaris para nabi atau mamon tadi. Cepat jawab atau diam sih? Barang-barang Nabi ya, punya obsesi. Allah tidak pernah mengamanahkan ibu mendidik anak menjadi anak dokter, insinyur enggak. Itu pilihan anak. Faham? Allah hanya mengamanahkan ibu untuk menciptakan anak-anak ibu itu cerdas dan saleh. Dan itu harapan setiap orang tua saat hamil tua. Lihat surat 7. Al-A'raf ayat 189. Ya, laka, ya kata Allah kami ciptakan kalian dari diri yang satu ya. Inna khalaqnakum min nafsi wahidah. Kemudian kalian Allah jadikan memudahkan kalian hamil sampai kehamilan itu tua pada auhuma rabbu fada'au rabbuhuma lalu kedua bapak ibu itu berdoa kepada Allah apa Rabbana in ataitana salihalanakunanna minasyakirin Ya Allah, sekiranya Engkau karuniakan kepada kami anak-anak anak dalam anak yang salih, maka kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah. Bapak-bapak punya anak berapa rata-rata? Kang Ujang, sabaraha putra anak? Dua. Kang, sabaraha? Sahiji, sahiji wae. Teh air rencana nambah? Insya Allah. Gak usah dibatasin atuh, ya. Orang yang bilang batasi anak, hmm. Ya, Allah udah bilang punya anak laki-laki, punya anak perempuan bukan ente yang milih, tahu nggak? Allah yang ciptakan. Paham? Dia surat 28 ayat 68, surat Al-Qasas. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah. Allah yang mencipta, Allah yang memilih, kita tidak punya pilihan. Maksudnya anak Kang Ujang itu bukan Kang Ujang yang milih, Kang Ujang jadi anak bukan dua orang itu bukan anak itu pilih. Wah dulu kalau milih nggak pilih Kang Ujang jadi bapak nak. Begitu juga di surat Ashura ayat 4, eh, surat 42 ayat 4950. Allah memberi anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Allah beri anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah beri pasangan kepada siapa kehendaki. Dan Allah jadikan mandu siapa yang kehendaki. Jadi nggak usah batasi anak. Itu kata orang Medan kurang ajar. Sudah menumpang, melotot, tentu pula kau. Kita kan numpang di bumi Allah. Itu aja Tuhan Allah. Ngapain ngeyel gitu loh. Paham? biarpun ibu pengen punya anak, kalau Allah kasih mandu, nggak ada yang berani batas, berani protes, dicekik loh. Nah, olehnya itu punya anak banyak itu belum nikmat, itu berfitnah Makanya dua kali kan Allah bilang apa? Di surat 8 Al-Anfal ayat 28. Redaksinya sama. Surat 64 At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Betul? Harta dan anak-anak kalian itu ujian. Kapan anak itu nikmat? Kalau dia jadi anak yang saleh tadi ayat kan? Paham ya? Maka jadikanlah anak kita anak yang salih. Andai kata aki-aki, apalagi aku udah pensiun dari Pertamina nggak potensial lagi bikin perubahannya. Ya, jadi gak usah demo buang-buang waktu bu. Ya, orang demo tuh orang demo crazy, demo gila gitu loh. Ya, nggak usah. Paham? Tiap-tiap kita pulang ke rumah, kita mulai membenahi diri kita. Bangunlah konstruksi rumah ideal yang kelak bisa melahirkan generasi Rabbani tadi. Generasi salih. Tidak usah kasih nama anak Ehah soleha, Ihin Solihin. Ikin Solikin. Ikah Solikah. Kokom Komariah. Gak usah. Orang Garut itu biasanya suka ngulang-ulang namanya. Cecep berbacet gitu nih Gak usah. Karakternya, mentalnya adalah generasi solih. Nah, Bu, sebab kenapa rumah tangga itu kan lembaga pendidikan yang pertama kan? Kenapa lembaga pendidikan pertama? Tadi di Kamboja saya bilang begini. Bahwa setiap orang dilahirkan dalam keadaan pertama muslim, yang kedua bertauhid. Sudah saya jelaskan dalilnya tadi. Saya sekedar kasih ingat saja, surat 30 Ar-Rum ayat 30. Bahwa seluruh manusia di atas fitrah Islam dikuatkan oleh Nabi lagi, ditakis oleh Nabi kullu mauludi yuladu alal fitrah. Paham? Yang kedua, manusia dilahirkan dalam keadaan bertauhid. Surat 7 Al-A'raf 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kemudian diperkuat hadis kursi riwayat Muslim apa kata Allah? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum. Sungguh aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, tidak bengkok dalam keadaan tauhid. Kemudian kenapa anak-anak kita itu rusak? Tadi saya bilang kerjasama, koalisi permanen, kolaborasi antara orang tua dan setan. Tadi hadis muslim apa kata Allah? Inna syaitana falathum kata Nabi. Lalu setanlah yang pertama kali menyesatkan manusia bukan? Dan setan di hadapan Allah dia bilang, "Fabima la la'aqudanna lahum siratakan mustaqim." Kemudian orang tua hanya mengandung saja, ya. Jadi ibu kalau melahirkan, kambing melahirkan enggak bu? Kambing didik anak enggak. Kalau enggak didik, ibu enggak didik anak. Kira-kira mirip atau beda sama kambing? Jangan senyum, gue nggak butuh senyum ibu saya butuh senyum ibu. Bu, kalau ibu tidak mendidik anak ibu, kira-kira ibu sama dengan kambing nggak? Lebih hebat kambing. Kambing sekali mengandung tujuh, ibu satu aja repot loh. Ulaika kal an'am balhum adal. Pada kondisi tertentu kata Allah, mereka sama dengan hewan. Bahkan mereka lebih sesak dari hewan. Faham? Kalau rumah tidak ada manajemennya, kira-kira dengan kandang kambing sama nggak ya? Aduh, ibu yang jawab, bukan saya. <laughs> Betapa jujurnya ibu-ibu di Garut. Nah, bagaimana agar rumah ini beda? Sehingga manusianya beda dengan hewan tadi. ika kalau anak kita pasti begitu membaca surat Al-Araf, surat 7 ayat 179. Kita pasti nggak mau dong jadi hewan. Paham? Maka jadikan rumah kita rumah yang disebut baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumah yang menciptakan generasi surgawi untuk mencegah generasi neraka tadi. Generasi calon BBN bahan bakar neraka. Ya tadi, ku anfusaku. Jadi keluarga penting bukan? Nah, kan? nah, keluarga yang ideal itu, rumah yang sehat itu, ada pertama rumah yang memenuhi kriteria nyaman, aman, bebas dari goncangan. Betul bu? Tahan banting. Maka rumah itu terdiri dari tiga kan? Ada pondasinya, ada pilarnya, ada dindingnya kan? Maka bu, satu rumah tangga itu ideal. Maka harus dibangun di atas tiga landasan utama. Pertama, harus satu akidah. Pertama harus satu akidah. Bayangkan kalau suami akidahnya kafir, bini laki Islam gimana? Ya, organ, partai politik saja, PDIP saja tidak mau gabung dengan Pakis apa jawabnya. Beda ideologi. Itu beda gitu. Padahal, padahal apa? Soal presiden tetap bersih kongkol kan? Kan politik sekarang yang penting bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus. Ya kan? Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Abadi kan kepentingan. Paham? Kalau orga politik saja tidak bisa bersatu karena beda ideologi, bagaimana Anda bisa membangun generasi rabbani kalau bapak ibunya akidahnya beda-beda? Harus saya jelaskan kenapa harus satu akidah. Yang kedua, suatu organisasi tidak punya visi, tidak punya misi. Kira-kira itu organisasi sontoloyo enggak? Sontoloyo bahasa Ambon, sentuh lalu luyu. Sonto bahasa Ambon itu sentuh, loyo itu lemas. Sonto loyo, kesentuh lalu loyo. Paham? Bukan sontolojonya Sunda. Kalau sontolojo, sontolojo kan kurang ajar ya. Karena saya orang Ambon, saya bilang sontoloyo bahasa Ambon. Maka setiap organisasi kan punya tujuan dong. Apa? Setiap perjalanan pasti ada tujuan bukan? Maka jadikan akhirat itu tujuanmu. Masa jelasin. Paham? Ketiga, setiap organisasi punya anggaran dasar enggak? Punya konstitusi enggak? Bayangkan kalau sudah ada konstitusi saja satu organisasi kecewa bikin mutamar ulang-ulang bukan? Karena beda manhaj bukan? Betul? Maka harus satu konsep dasar yaitu agama dengan satu manhaj. Bukan hanya satu agama saja. Paham? Orang Islam itu satu agama tapi beda-beda bukan? Makanya Nabi mengisyaratkan apa? Safaftariqu ummati ala talatina wa sab'ina firqah. Umatku akan terbagi 73 golongan. Betul? Betul? Apa kata Nabi? Kulluhum nar illa wahid. 72 di neraka. Ya. Sintani wa sab'ina finnari wa wahidah fil jannah. 72 di neraka, satu di surga. Kata umat itu berarti Islam bukan? Mengakui Islam sebagai agamanya bukan? Menerima Quran sebagai kitabnya bukan. Mengimani hadis sebagai sunnah Nabi bukan. Tetapi di mana tetap perbedaan? Manhaj bukan? Jadi satu agama, satu manhaj. Masa dua, binilah sama-sama Islam, ya, agar agar kuno tribun. dan benar aja dong Pak. Itu rumah tangga apa rumah-rumahan? Paham ya? Jadi saya ulangi, kita bangun rumah tangga ideal dengan tiga landasan tadi ya. Pertama harus satu akidah, satu ideologi. Paham ya? Yang kedua harus satu tujuan akhirat. Bayangkan kalau laki orientasinya dunia, bini orientasi akhirat. Kira-kira belakang ketemu belakang enggak? Diskusi nggak nyambung karena beda provider. Tulalit. Paham ya? Kemudian yang ketiga satu konsep loh, satu panduan satu konstitusi, satu anggaran dasar, satu anggaran rumah tangga, dan harus punya satu manhat, metode pemahaman yang sah, satu. Jangan punya pemahaman beda-beda. Coba lihat, yang satu bilang Jangan pernah melakukan sesuatu kalau tidak ada dasar hukumnya dari Quran Sunnah dan bagaimana para sahabat beramal. Bawa ayat panjang lebar. Paham ya? Yang satu bilang, yang penting baik, apa salahnya? Sih! Kacau. Satu bawa dalil berbusa, satu hanya gampang aja dalilnya. Kan baik, apa salahnya? Sip, nyambung nggak? Tulalit nggak? Kita tanya lagi, sholat baik nggak? Baik. Kalau diperbanyak baik nggak? Baik. Gimana kalau ispa nanti tujuh rakaat? Dia jawab nggak bisa lah, nggak baik kan? Nah, paham ya? Nah, saya persingkat aja. Ini mestinya pertemuannya lima enam kali. Tapi karena saya uh, uh, saya singkat aja, satu. Kenapa satu akidah? Karena ada 22 alasan. Saya cukupnya 5 alasan saja. Pertama, Allah mengharamkan kita menjadikan bitanah. Coba lihat surat 3 Ali Imran ayat 118. Jangan engkau mengambil orang di luar kalangan menjadi bitanah. Bitanah bahasa Arab kalau diterjemahkan ke bahasa Garut artinya furing baju. Tahu furing baju? Furing baju dengan baju itu pisang enggak? Dalam hubungan interaksi individu siapa yang paling dekat denganmu? Suami istri bukan? Faham? Jangan kamu mengambil orang kafir menjadi di tanah. Maka kenapa? Yang Allah maksudkan tentu yang paling utama adalah suami istri. Karena di surah 2 Al-Baqarah 187 apa kata Allah? hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Paham tidak? Dia itu selimut bagimu dan kamu selimut bagunya di tanah. Paham ya? Nah, itu menjadi kawan setia. Tidak boleh, apalagi suami. Kawan gaul aja nggak boleh, apalagi ya suami. Itu pertama. Ibu lihat di surat 4. 144. Surat 5, ayat 51, ayat 55. Allah mengapa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Betul? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir itu menjadi pemimpinmu. Dan suami, apa kata Allah di surat 4 ayat 34? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul? Suami-suami itulah pemimpin bagi wanita bukan? Dan pemimpin yang paling awal, yang paling dekat adalah suami bukan? Maka jangan kamu jadi mereka kawan setiamu tadi. Itu dalil yang pertama ya. Haram memilih pasangan kawan dekat, memilih pasangan. Kenapa? Allah bilang apa? Kalau kamu sudah beriman, bertakwa pilih orang yang seakidah Lihat surat 9 ayat 119 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu taqallaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama membangun kebersamaan itu bersama orang-orang yang benar, benar akidahnya, benar manhajnya, benar ibadahnya. Paham ya? Dan tidak mungkin orang kafir itu siddiq. Itu nggak mungkin. Sebab mereka mendustakan ayat-ayat Allah, bukan? Allah mengatakan dia tidak punya anak. Orang Kristen aman bilang Tuhan punya anak. Gelong nggak itu? Paham ya? Maka tidak boleh. Kemudian apa kata Nabi? La tusahib illa mu'min. Wa la ya'kul ta'amaka illa ittaqi. Jangan engkau berkawan dalam hadis Ibnu Majah kata Nabi, jangan engkau berkawan kecuali orang mukmin dan jangan engkau biarkan makananmu dimakan kecuali oleh orang yang bertakwa. Suami istri adalah kawan yang paling dekat, bukan? Makanya kalau pilih jodoh bagi yang gadis-gadis, jangan ketemu di ano Facebook. Ketemu di Facebook. Kemudian janjian ketemu di Starbucks. Ngomongnya bukbak. Lalu ngomongnya apa? Kayaknya gue sama lu chemistry deh. Wow. Lalu janji ketemu lagi gitu loh, ya. Janji ketemu lagi, ketemu di mana, ngedep di mana gitu, ketemu ngomong-ngomong gak berkualitas gitu ya. Kemudian apa kata laki-lakinya? Lu sama gue soulmate. Tanpa landasan akidah yang jadi acuan, belum tahu akidahnya kayak apa, belum tahu imannya kayak apa, belum tahu agamanya kayak apa, tiba-tiba soulmate aja. Kira-kira iblis bilang apa? lu gue banget gitu loh. Maka apa kata iblis? Lanjutkan bersama kita bisa kelabing di neraka. Waliyahudzubillah. Maka perhatikan agama, Ya. Maka kata Nabi apa? Apa kata Nabi? Almaru ala dini khalili. Kata Nabi agama seseorang itu tergantung agama temannya. Faham? Kata Nabi, fadur. maka perhatikanlah siapa yang menjadi kawanmu." Coba lihat. Suami istri adalah kawan paling dekat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan ketenangan dan ke, bukan kesenangan, bukan? Kesenangan itu maaf, hubungan suami istri itu kan kesenangan. Yang diinginkan kan ketenangan. Ingat, ketenangan sakinah Sakinah kalau orang Sunda teh inak sakinahnya. Ya, sakinah itu ada dua. Ada sakinah yang bersifat tabiat, ada sakinah yang bersifat syariat. Contoh, suami istri bertemu melangsungkan syahwat, itu kan tenang bukan? Itu tabiat, tidak usah belajar. Itu yang Allah maksudkan di surat 30 ayat 21 Ar-Rum wa min ayatihi an khalaqalakum anfusikum orang kafir pun mendapatkan sakinah yang sama bukan Orang Kristen aman walaupun keribo otaknya keriting kalau berhubungan badan kan tetap tenang juga kan kita orang Islam bukan sakinah itu yang kita inginkan. Sakinah disebabkan tauhid yang membahana dalam jiwa kita yang Allah janjikan dalam surat 48. Surat al fa ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, Allah menanamkan sakinah. Ingat, sakinah itu bukan orang Garutnya. Berarti ada sakinah yang didapatkan dari hubungan suami istri, ada sakinah yang datang dari Allah. Ibu butuh sakinah yang mana? yang datang dari Allah dan Allah tidak memasukkan kecuali hati orang yang bertauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Faham? Kata Allah Pak, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ingat, jadi surat 230 ayat 21 sakinah didapatkan secara bersama kontak personal ya. Tapi sakinah yang kedua Allah turunkan kemana? Ke hati orang-orang mukmin. Selama tidak bertauhid kepada Allah, tidak satu akidah, namamu boleh ganti ina sakinah, nini mutmainah, tetap aja tidak sakinah. Ngerti orang? Ketiga, tempat. Ingat, persaudaraan itu ada dua ya. Persaudaraan secara tabiat dan persaudaraan secara syariat. Di antara dua ini mana paling kokoh? Syariat atau tabiat? Bapak dengan anak tabiat bukan? Jadi kalau saling mencintai kan tabiat. Tapi kalau perlawanan di perang, boleh nggak? Si anak tidak boleh membunuh bapaknya, dibunuh kan? Betul? Yang tidak boleh dibunuh kan sama-sama orang mukmin bukan? Makanya apa? Persaudaraan yang paling hakiki itu karena iman. Karena akidah. Di surah 49 Al-Hujurat ayat 10 apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Betul? Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Coba laki-lakinya akidahnya lurus, istrinya akidahnya lurus. Kalau satu saat berpisah tidak akan membuka air sesamanya seperti artis-artis gila itu. Kenapa? Karena membuka aib samanya adalah sama dengan membuka aib dirinya sendiri karena haram bagi orang mukmin membuka aib sesamanya. Al muslimu akhul muslim kata Nabi. Faham? Saya ketika dia membuka aib mantannya, ya, maka dia tidak berani karena dia tahu membuka aib saudaranya sama dengan melukai dirinya. Maka kalau ditanya, gimana keadaanmu dengan mantan suamimu? Insya Allah baik-baik saja. Walaupun terluka ya. Faham? Kecuali Anda membuka kepada hakim itu kan lain ya. Paham tidak? Karena untuk menegakkan keadilan gibah dibolehkan di pengadilan ya. Paham ya? Nah, tetapi tidak bukan gibah dong di wartawan ya. Nah, paham tidak? Tapi lebih semua dari itu, kenapa mesti akidah lebih dulu? Sebab sebagus apapun amalan seseorang tidak akan diterima Allah karena iman adalah syarat diterimanya amal. Misalnya ada orang bilang, Pak Salim, suami saya orang Kristen. Baik banget. Saya bilang, agamanya apa? Kristen. Udah mati? Udah, masuk neraka. Dia bilang, tapi dia baik Pak Salim. Emang. Di surat 98 ayat 6 kata Allah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul baria Menurut ibu laki ibu orang baik, kata Allah dia orang terbrengsek. Kata ibu-ibu itu bilang gini, kok bapak gak jaga perasaan saya? Yang saya ingin lurusin iman saya, ngapain ngurusin perasaan ibu? Saya lagi ruket iman ibu, ngapain pergi perasaan ibu? Ya, nanti ibu kegeeran lagi mengira suami orang surga digebukin tahu. Sementara ayat tujuhnya apa? Innal ladhina amanu wa amilus salihati ula'ikum khairul bariyah. Dan berkali-kali Allah katakan apa? Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Maka akidah itu penting. Coba Ibu lihat di surah 4 Anissa 124 loh. Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang ber berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan dia beriman. Menunjukkan apa? Siapa beramal salih selama dia tidak beriman, tetap tidak akan diterima amalnya alias sia-sia amalnya. Bagaimana kelanjutannya? Kita sholat isya dulu baru kita bicarakan mau dilanjutin apa tidak ya. Saya di mana-mana kalau ceramah maghrib isya dulu supaya umat terbiasa menggunakan fadilah di awal waktu ya. Paham ya? Nah, nanti setelah selesai sholat terserah saya mau diapain, mau diusir boleh, ya, mau dilanjutin boleh nggak apa-apa, ya. Kalau ibu-ibu bilang Pak Salim cukup sampai di sini, saya bilang bye bye, nah, kayak gitu ya. Tapi kalau mau dilanjutkan, saya akan mulai dengan asas yang kedua dan asas yang ketiga. Saya kira cukup itu dulu ya. Kita break dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.